Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin sudah kami jelaskan secara global pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 setelah kenabian. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW bertepatan pada Waktu tersebut beliau sampai ke Madinah. Disambut oleh orang Ansor, kabilah yang besar Aus dan Khazraj. Nah, pertama kali yang melihat adalah salah seorang dari orang Yahud eh, yang berdiri di atas apa? Di atas bangunan yang tinggi semacam benteng. Teriak. Eh, teriak seraya mengatakan, "Ya Bani Qailah, hadza jaddukum alladhi taqtadirun." Wahai Bani Qailah. Qailah itu adalah untuk orang ansor, Paham ya? Naam qabilah apa? Aus dan Khazraj. Naam barakallahu fikum. Itu datang orang yang kalian tunggu-tunggu. Naam barakallahu. Akhir sambut dengan meriah. Orang-orang ansor keluar, kecil, besar, tua, muda, membawa senjata. Senjatanya tombak, panah, pedang. Adapun qasidah yang sering disebutkan orang-orang soal salawat apa? Badriyah itu itu tidak ada riwayat yang sahih sama sekali. Katanya sabut dengan rebana, tola'al badru alaina. misalnya misaniyatul wada' wajib syukru alaina. Ah, hidayah katanya. Paham ya? itu tidak sahih. Paham ya? Nah, kalau fiikum sahih ya cuma disambut dengan apa? Sambutan-sambutan kenabian. Paham ya? Nah, kalau fikum. Hingga karena banyaknya orang, karena orang banyak yang belum pernah ketemu Rasulullah menganggap Abu Bakar itu siapa? Rasulullah SAW karena rambutnya sudah banyak ubannya. Paham ya kemarin kita lewati. Ternyata setelah panasnya sudah mulai memanas, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu eh, mengambil pakaian, dipakai untuk apa? Untuk menaungi Rasulullah SAW. Orang baru tahu sadar ternyata Rasulullah SAW adalah yang di bawah tadi, yang di bawah pakaian dinaungi tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang pembahasan berikutnya sambungannya Qala al-mu'allif wa sabahullah istiqraruhu bil Madinah wa tarikh al-Masjid Nabawi menetapnya beliau salah salam di Madinah dan juga sejarah mengenai Masjid Nabawi. Karena masjid pertama kali dibangun Masjid Kuba, ya kan? Dan kita lewati kemarin kan, masjid yang dibangun pertama kali apa? Eh, Ustis ala taqwa min awal ya Masjid Kuba itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau Masjid Nabawi nanti ada kisahnya di sini akan kita baca. Berarti berapa tahun Rasulullah di Mekah ya? Setelah kenabian 13 tahun. Nanti di Madinah beliau berdakwah, berdakwah tauhid dan juga yang semisalnya kurang lebihnya 10 tahun sehingga genapnya 63 tahun beliau meninggal dunia ketika usia 63 tahun. Kita lihat. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ayyaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah tinggal di Quba beberapa hari. Wa qila arba'ata asyar yauman. Ada yang mengatakan 14 hari wa assasa hina masjidah. Dan pada saat itu atau pada waktu tersebut beliau membangun masjid. Eh? Nah, barakallahu fikum yang dibangun di atas ketakwaan. Paham ya? Ini yang disebutkan dalam surat apa? Surat At-Taubah itu ya. Ya, dibangun di atas ketakwaan itu kan. La masjidun usisa 'ala taqwa min awal yaum itu kan dibangun di atas ketakwaan. Nah, Masjid Quba. Summa raqiba bi amrillah ta'ala lah. Kemudian beliau setelah itu mengendarai lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Kemudian beliau menjumpai hari Jumat di situ. Di Bani Salim bin Auf. Fa sallaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ronuna. Kemudian beliau salat Nah, salat Jum'ah di masjid yang berada di apa? Di lembah Ronuna. Ronuna sebut bawah itu Wadi Ronuna itu adalah apa? Wadin bainal Madinah wa Quba. Wadi yang terletak antara apa? Kota Madinah dan Quba. Paham ya? Madinah dulu kan namanya Yasrib kan itu. enam. Wa raghiba ahlu tilka dar an zila alaihim. Penduduk negeri tersebut atau penduduk rumah sekitar itu, penduduk kampung, mereka ingin sekali kalau apa? Kalau Rasulullah itu singgah di mereka. Pengen sekali singgah tinggal di tempat mereka. Faqala da'uha. Rasulullah mengatakan biarkan unta tersebut. Fa innaha ma'murah karena sesungguhnya dia diperintahkan. Jadi Allah yang perintahkan. bang ya dibiarkan sampai mana dia nanti Nah, menderumnya. Nah, itu nantilah kisah awal awal kali apa? Ya, Di tempat itulah dibangun Masjid Nabawi nanti. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan, biarkan unta itu. Eh, karena semuanya itu sudah diperintahkan. Allah Taala yang perintahkan. Falam tazal naqatuhu sa'iratan bihi. Ah, akhirnya terus menerus apa ontahnya itu berjalan dengan Rasulullah SAW. La tamurru bidarin min dur al-ansar illa rohibu ilaih bin nuzul alaihim. Tidaklah unta tadi melalui, melewati rumah-rumah orang Ansar, melainkan penduduknya atau mereka pengen sekali kalau seandainya singgah di tempat mereka. Singgah itu turun situ itu pengennya. Pengennya menderum, turun situ, Rasulullah di situ. Fayaqul, kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan, tinggalkan, biarkan. Biarkan unta tersebut, biarkan jalan karena sudah diperintahkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'at mawdi'a masjidih al-yaum. Kemudian tatkala Nah, unta tadi datang tepat di tempat masjid yang dibangun, yang di masjid Nabawi itu ya, barikat menderum di batu itu. Tapi menderum itu belum apa? Belum Rasulullah belum turun. Walam yang Zil anha sallallahu Rasulullah belum turun. Ketika menderum, Rasulullah belum turun. Hatta nahadat kemudian bangkit lagi untanya. Wasarat qalilan kemudian berjalan sedikit tsumma kemudian menoleh warajaat dan kembali ke tempat yang pertama tadi itu fabarikat fi mawdhi'iha al-awwal akhirnya menderum di tempat yang pertama tadi ya yang pertama tadi menderum paham ya nah fanazala anha sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di situ wa dzalika fi dari bani najjar nah barakallahu fikum yang saat itu nah barakallahu fikum di apa di rumah Bani Najjar. Fahamala Abu Ayyub radhiyallahu anhu rahla Rasulullah sallallahu ila manzilih. Akhirnya Rasulullah sallallahu perbekalannya dan juga enam semua barang-barangnya itu dibawa oleh Abu Ayyub dibawa ke rumahnya. Washtara Rasulullah SAW mau di al masjid. Eh, akhirnya Rasulullah membeli, nggak minta-minta kata Saul. Nah, eh, ini beli. Beliau membeli tempat masjid jangan dibangun itu. Kalau zaman sekarang kan belum apa, belum punya uang, mengadakan apa? Bikin masjid. Akhirnya minta-minta. Ini beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita ya. Jadi kalau nggak mampu bikin masjid ya nggak usah bikin gitu loh. Kalau mampu bikin tapi tanpa minta-minta. Naam. Karena kan utamanya besar kan, dibangunkan rumah di surga kan diantaranya. antaranya. Kita lihat sini, Rasulullah membeli tempat yang dijadikan masjid tadi. Yang ingin dibangun masjid tadi ya. Wakana kana marbadan namli yatimain. Maksudnya apa? Maksudnya tempat tersebut ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum marbat. Marbat itu bahwa sebutkan mauqif libil wa mahbus wa mahbasuha. Tempat berdirinya unta dan tempat diikatnya unta. Ya terjemahan globalnya kandang gitu loh. Paham ya? Nah, tempat diikat tempat mengikat unta, berdirinya unta kan kandang namanya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa banahu masjidan akhir telah bangun masjid situ. Fahuwa masjiduhul an. Ya, maka tempat tersebut adalah masjid beliau sekarang, Masjid Nabawi. Salat di dalamnya sebanding dengan berapa kali salat, Ihsan? Masjid Nabawi seribu kali salat. Salat di Masjid Aqsa sebanding dengan berapa kali Lima ratus kali salat. Salat di Masjid Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram berapa kali salat? Seratus ribu kali salat. Masya Allah luar biasa barakallahu fikum. Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa bunya li ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujarun ila janibih. Kemudian dibangunlah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar-kamar di sisinya. Adapun kuburannya kok dimasukkan dalam Masjid Nabawi itu bukan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin yang datang setelahnya yang mereka melakukan perluasan perlebaran Masjid Nabawi. Wa illa kuburannya di luar aslinya. Paham ya? Jadi orang-orang yang berdalilkan bahwasanya buktinya Rasulullah saja kuburnya di dalam masjid, itu kita katakan tidak benar. Paham ya? Karena perluasan tersebut bukan keinginan Rasulullah. Paham ya? Dan kuburan aslinya aslinya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Nah, Allah musta'an. Wa amma Aliun radhiyallahu anhu. Ali kira-kira di mana ya Ali bin Abi Thalib? Eh, perhatikan baik-baik. Nama Ali bin Abi Thalib kira-kira di mana ya? Kan udah hijrah Rasulullah dengan Abu Bakar kan hijrah ke Madinah. Nah, Ali di mana Ali? Ali tinggal di Mekah. Tapi nanti ujung-ujungnya apa? Nyusul. Kita lihat. Wa amma Aliyun radhiyallahu anhu faqama min Makkah raithama adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indah. Wa ghadhalik. Artinya adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tinggal di Mekah selama apa? Raithama selama ya. Selama beliau menunaikan na barakallahu fikum titipan-titipan yang Rasulullah Rasulullah SAW titipkan untuk diselesaikan urusannya maksudnya. Eh, barakallahu fikum dan selain itu setelah selesai summa lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian barulah beliau menyusul ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya mengenai nah barakallahu fikum pemersatuan eh, dipersaudarakan atau yang semisalnya antara muhajirin ansar pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin